Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala wa ashhadu an la illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis Ba'dal Asr 21 Januari 2021 bertepatan dengan 9 Jumat Tsani 1442 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyami Ramadan. Yang mana kita masuk sekarang kepada kajian di sesi ke-28 dan kita masuk kepada pembahasan tentang bab hukum puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis 69 yang mana hadis ini akan membahas tentang pendalilan kewajiban dari puasa Ramadan. Dan pendalilan-pendalilan tentang puasa Ramadan telah kita sebutkan di banyak hadis dan di sini kita masuk kepada tiga hadis. Hadis Ibnu Umar, hadis Abi Hurairah, dan hadis Abi Umamah. Yang mana di sini menunjukkan kewajiban dari puasa Ramadan dengan lafaz khusus, lafaz fi'lun amr. Maka mungkin saya harap kepada ikhwanuna al-afu minkum untuk tidak mentasmi matan. Karena waktunya sangat sempit, apalagi hari Kamis, kita akan berbuka puasa bersama. Maka kita langsung masuk kepada matan saja. Barakallahu fikum. Maka di hadis nomor 69, al muallif hafizahullah di kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siyam Ramadan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'afiru fa in humma alaikum faqdiru lahu muttafaqun alaih maka di hadis yang pertama dari pelajaran kita ini datang dari hadis Ibnu Umar yang mana beliau mendengar dari Nabi Muhammad SAW bersabda Ida ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat dia, domir dia kembali kepada hilal bulan Ramadan. Maka maknanya di akhir bulan Sya'ban, di hari ke-29 malam 30, agar dilihat hilal apakah Ramadan masuk atau tidak. Maka jika ra'aitumuhu, kalian melihat hilal Ramadan fasumu, maka puasalah. Dan begitu pun wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kemudian setelah masuk bulan Ramadan berjalan, maka di hari 29 Ramadan dilihat apakah ada hilal dari Syawal. Fa'in guma alaikum faqdirulahu. Maka jika terlihat dari hilal Syawal fa'aftiru, maka berbukalah. Tidak boleh besoknya untuk berpuasa tetapi masuk hari ini Haram untuk berpuasa, harus berbuka. Fa'in huma alaikum fa'aftiru lahu. Namun jika tidak terlihat baik di malam ke-30 dari Ramadan ataupun malam ke-30 dari Syawal tidak terlihat maka dilengkapkan Ramadan menjadi 30 hari ataupun Sya'ban menjadi 30 hari. Maka inilah dari definisi ataupun dari terjemahan hadis Ibnu Umar. Maka hadis Ibnu Umar barakallahu fikum hadis yang membahas tentang kewajiban puasa Ramadan. Dan di sini kita akan menyebutkan tiga hadis dan hadis Ibnu Umar termasuk dari adillah tentang kewajiban puasa Ramadan dan dia hadis yang ke-15 dari bab kewajiban puasa Ramadan. Maka poin pendalilannya kalimat fasumu jika kalian melihat hilal bulan Ramadan maka berpuasalah. Dan begitu pun di hadis yang kedua an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dakara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al hilal. Oh Nabi menyebutkan al-hilal, masuknya bulan baru. Faqala idza ra'aitumuhu fasumu. Jika masuk hilal Ramadan, maka berbukalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika masuk bulan Syawal maka berbukalah. Fa'in in fa'addu salatin. Maka jika tidak tampak dari hilal bulan baru denyumun maka fa'addu salatin. Genapkan satu bulan itu menjadi 30 hari. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa asal dari satu bulan itu 29 hari. Jika tidak terlihat hilal maka genapkan menjadi 30 hari. Ini faedah sampingan dari hadis ini. Yang menjadi poin pendalilan hadis ini adalah kalimat sumu. Filun amr memberikan makna wajib. Dan hadis yang kedua dari Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini pun pendalilannya jelas. Fasumu agar kalian berpuasa. Wajib bagi kalian untuk berpuasa. Dan di hadis yang ketiga an Abi Umamah Al-Bahili dan Abu Umamah Al-Bahili telah kita bahas di pelajaran yang dekat di pembahasan kemarin. Nah, maka tentang pembahasan lafaz ala itu wudhu. Maka pembahasan wajibnya lafaz ala. Dimana dia bertemu dengan Nabi dan menanyakan ya Rasulullah akhbirni di amalin yudkhiluni al jannah Nabi berfirman ataupun bersabda alaika bisyam alaika bisyam maka lafaz ala yufidul wujub maka telah kita bahas juga banyak data dari Abi Umamah siapa Sudai Ibnu Ajlan Al-Bahili maka Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan di sini dengan lafaz yang lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yaktubu fi hajatil wada bahwa Nabi melaksanakan khutbah di hajatil wada. Fakala itakulah rabbakum wasallu khamsakum wasumu syahrakum. Maka wahai manusia untuk salatlah lima waktu kalian atau pertama takutlah kepada Rob kalian. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan sholat lima waktu kalian. Dan yang ketiga, wasumu sahrokum. Dan ini poin pendalilannya. Maka berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Maka di sini poin pendalilannya pun sama dengan lafaz sumu sahrokum. Kemudian lafaz setelahnya wa zakata amwalikum dan bayarlah dari zakat-zakat harta kalian. Wa ati uza amrikum dan taatilah dari pemimpin-pemimpin kalian tadkhuluna jannata rabbikum. Maka kalian akan masuk kepada surga yang dipersiapkan oleh Rob kalian. Maka hadis ini hadis yang ketiga dari pendalilan kewajiban puasa Ramadan. Syahidnya adalah lafad sumu syahrokum. Maka hadis ini sebelum kita mengambil beberapa faedah darinya, mahalu hadal hadis disebutkan oleh penulis di matan hadisun hasan. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka tahrijnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad serta Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir serta Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim muridnya Ibnu Hibban di Al-Mustadraknya Semuanya meriwayatkan dari jalan Muawiyah ibnu Saleh, haddatsani Sulaim ibni Amir, sami'tu Aba Umama. Dengan lafaz yang kami sebutkan tadi. Maka hadis ini semua rijalnya sifat kecuali Muawiyah ibnu Saleh. Dan dia adalah Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudayr. Dan dia rawi yang saduk Hasanul Hadis. Maka oleh sebab itu hadis ini hadis yang hasan Dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hada haditsun hasan dan telah dihasankan pula oleh dua muhab, dua muhaddits era now seperti Syekh Al Albani dinukilkan di Al Miskah dan juga Syekh kami Mukbil Al Wadi'i di dalam Jami'us Sahih ataupun As-Sahihul Musnad min laisa fi sahihain. Maka wajah pendalilan dari ketiga hadis ini kalimat sumu yufidul wujub. Adapun di kedua hadis Ibnu Umar dan Abi Hurairah, itu ra'aitumuhu jika kalian melihat hilal bulan Ramadan fasumu, maka berpuasalah. Adapun di riwayat hadis Abi Umamah, sumu syahrakum. Puasalah di bulan Ramadan kalian. Maka ini wajah pendalilannya yang jelas. Dan di sini ada faidah yang tidak berhubungan dengan permasalahan fikih Ramadan, namun min penjelasan hadis, mensyarah hadis karena lafadznya ada lafad tambahan faidah. Wa uda amrikum. Maka taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Di sini menjadi dalil tentang wajib taat kepada wulatul umur. Wajib kita taat kepada pemerintah kita dari kaum muslimin yang tidak mengajak kepada kesyirikan, kekukuran, kemungkaran, maka wajib kita taat kepadanya. Kalau dikatakan kepada kita meskipun dia jahat, meskipun dia zalim, meskipun dia mempunyai beberapa undang-undang yang menyebabkan kedoliman kepada warganya, kita katakan na'am. Meskipun dia dolim, bahkan memukul punggung-punggung umatnya ataupun pengikutnya, dan dia mempunyai pemikiran bid'ah, maka selama dia seorang muslim, bukan kafir, dan tidak memerintahkan dengan jelas kepada kemaksiatan, kekufuran, dan kesirikan, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan tidak boleh mengeluarkan ketaatan darinya. Tidak boleh kita mengajak untuk keluar dari ketaatan kepadanya dengan demonstration ataupun dengan kudeta, menggulingkan kekuasaan, ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dengan pendalilan di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang banyak. Adapun pendalilan di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ini syahidnya. Maknanya wahai orang-orang yang beriman, wajiblah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul seperti juga taat kalian kepada pemimpin yang memimpin negeri kalian. Maka di sini dijadikan ketaatan kepada waliul amr wa ulil amri minkum dengan waw atifah yang maktuf kepada ati Allah dan ati Rasul. Maka wajib kita mentaati waliul amr seperti wajib mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dengan catatan tidak mengajak kepada kemungkaran, kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Dan begitupun pendalilan di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis mutafakun alaih dari Ibnu Umar Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sam'u wa ta'ah haqqun ma lam yu'mar bil maksiyah. Fa idza umira bi maksiatin fala sam' la ta'ah. Maka wajib kita mendengar dan mentaati pemimpin-pemimpin kita. Selama tidak memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka jika memerintahkan kepada kemaksiatan tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat lagi kepada perintah yang mengajak kepada keburukan tersebut. Inilah faidah dari ketaatan kepada waliul amr selama tidak melaksanakan perintah kepada kemaksiatan ataupun kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka wajib kita harus taat. Dan di hadis yang lain pun yang mutafakun alaih dari Ubadah ibn Samit Da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayatna bahwa kami disuruh membaiat dan kami membaiat Nabi. Dan disebutkan di dalam pembaiatan itu untuk apa? As-sama wa ta'ah kiman syatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa asratun alaina wa an la nunazzi al-amr ahlahu illa antarau kufran bawaha indakum minallahi fihi burhan bahwa kami dibayar kepada pemimpin-pemimpin itu untuk sama waktu mendengar dan mentaatinya. Baik dalam keadaan negeri kita jaya raya ataupun negeri kita dalam keadaan terpuruk ekonominya ataupun dalam keadaan negeri ini ekonomi politiknya memburuk dalam keadaan kesusahan maka wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah kita dan tidak melepaskan dari bayah ataupun dari ketaatan kepada mereka dan bahkan keluar memberontak kepada mereka tidak boleh. Ila antara kufron bawah Kecuali jika pemimpin sudah menjadi kafir. Barulah kita keluar dari ketaatan kepadanya. Maka di sini menjadi penjelas bagi kita bahwa kita ini pada dasarnya tidak boleh keluar dari ketaatan, afwan dari ketaatan kepada pemerintah tidak boleh keluar. Sampai apa? Sampai pemerintah jelas kufur yang jelas memerintahkan kepada peribadatan kepada selain Allah dan melarang kewajiban-kewajiban yang ma'ruf dari rukun Islam, maka dihukumi kafir oleh para ulama maka di sini tidak boleh taat lagi. Ini yang menjadi landasan kapan diperbolehkan keluar dari pemerintah Islam dan memberontak. Begitupun di dalam hadis Ibnu Abbas, "Man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir." Fa innahu laisa ahadun yufarikul jamaah shibran fayamutu illa mata maitatan jahiliyah. Di dalam hadis ini pun tegas. Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya selama dia muslim, selama dia tidak melaksanakan kekufuran dan memerintahkan kepada kesyirikan dan kekufuran, maka dia melihat kekurangan yang dibencinya seperti mungkin tidak menegakkan sunnah, memotong jenggot, menggunakan pakaian musbil, ataupun tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi ataupun bahkan mendolimi dari masyarakatnya ataupun warganya yang diayominya maka apa jawabnya apakah langsung memberontak langsung mengkafirkan dan langsung membunuhnya tidak falias biru agar bersabar Kenapa? Selama dia masih muslim, selama dia dalam keadaan tidak mengajak kepada kekufuran, kan? meskipun dolim naam, meskipun dolim. Dengan lapar tadi, kamu melihat kepadanya ada sesuatu yang menyebabkan kamu membencinya, menyelisihi sunnah dan sebagainya, maka bersabarlah. Karena apa? Karena jika tidak bersabar, mengajak demonstrasi dan mengajak huruf keluar dari ketaatannya dengan istilah lain kudeta ataupun memberontak, maka kemudian di saat memberontak dan terjadi peperangan dengan tentara-tentara pemerintah yang muslim tadi dan terbunuh mata menjadi mayit bangkai jahiliyah bukan dari Islam. Bangkai dari kaum muslimin. Maka di dalam permasalahan ini harus dipahami kapan kita diperbolehkan keluar untuk tidak taat kepada pemerintah itu sangat jauh dari pemerintah kita. Dan bahkan ketaatan kepada pemerintah kita selama pemerintah kita muslim, meskipun misalnya dolim, kurang becus mengurus pemerintahan misalnya, maka tetap kita harus bersabar dan tetap taat. Bahkan taatnya kita kepada pemimpin yang dolim, bahkan ataupun pemimpin yang misalnya kata mereka tidak becus, itu pun tetap mendapatkan pahala dengan taat kita kepadanya dan tidak keluar dari pemerintahannya. Seperti hadis yang datang dari Abi Hurairah yang sama mutafakun alaih. Man ata'ani faqad atau Allah wa man ya'sini faqad asallah wa man yuti'ul amir faqad ani. wa man ya'sil amir faqad asani. Maka barang siapa yang taat kepada aku ataupun taat kepada amirnya, maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi. Dan begitu pun disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain di beberapa riwayat dari Ibnu Abbas, wa in doroba dhahrak wa akhadha amwalak fal yasbir. Maka meskipun amir ini mendolimi kalian, mengambil hak-hak kalian, mengambil harta-harta kalian dan juga bahkan mendolimi, memunggul, e, memukul punggung-punggung kalian, maka fal yasbir agar kita bersabar. Maka di sini ya ibadah Allah ya. Bagaimana hadis-hadis Nabi. Maka Nabi kita tidak mengajarkan kepada anarkis. Maka ajaran-ajaran yang melaksanakan demonstrasi kepada pemerintah kumpul di Monas ribuan, kemudian membuat yel-yel yang menghina pemerintah, membuat keonaran huru hara sampai bentrok dengan pasukan anti huru hara dari pasukan saudara-saudara kita kaum muslimin dari bapak-bapak polisi sebagai anti huru hara ataupun bapak-bapak abri ataupun pak polisi brimob yang menjaga keamanan maka terjadilah pelemparan, pemukulan, dan sebagainya kepada pihak polisi dan begitu pun dibalas oleh pihak polisi kepada mereka. Ini adalah semuanya fitnah. Tidak boleh keluar dari ketaatan pemerintah karena harus dalam ketaatan kepada mereka selama mereka itu bukan kufuran bawah. Maka ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita meyakini ahli sunnah wal jamaah kita dengan ketaatan kepada pemerintah penyebab masuk kepada surga. Sehingga kita sabar. Dan jika kita rujuk apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Apakah pemerintah kita melarang kita melaksanakan sholat lima waktu, puasa Ramadan, ataupun memerintahkan kita mengajak kekufuran untuk melaksanakan sesembahan kepada Nyi Kidul misalnya untuk melaksanakan sembahan kepada selain Allah tidak. Alhamdulillah pemerintah kita bersama MUI bersama kaum muslimin mengajak kepada kebaikan. Maka di sini hati-hati wahai saudara-saudara kaum muslimin yang berpemikiran khawarij, berpemikiran seperti teroris radikal, ISIS, DITI, N11 dan sebagainya, yang mereka merupakan kafiriyun, yang mengkafirkan kaum muslimin, dan mereka melakat, melak, mengatakan juga jihadiyun, maka mereka juga dari kelompok Ikhwanil Muslimin kebanyakan, maka mereka mengatakan untuk keluar dari ketaatan dan mengajak untuk mengumpulkan manusia demo tidak puas dengan ke pemimpinan presiden, maka pada hakikatnya mereka telah menghancurkan diri mereka dengan mengikuti kebidahan dan mereka mengajak kaum muslimin dan negerinya untuk hancur dengan terjadinya civil war. Ini itu yang terjadi civil war di mana-mana. Seperti di zaman sekarang di Suriah, di Libya, di Irak, di Mesir dan juga di Yaman. Adapun di Yaman kami mengetahui sekali bagaimana mereka di tahun 2010 sampai beberapa tahun akhirnya turun presiden dikarenakan kelompok Ikhwanil Muslimin yang dipimpin oleh Abdul Majid Azindani yang memimpin dari Partai Al-Islah yang mana dia Ikhwani dan ikhwani tersebut seperti kita ketahui di pelajaran yang lalu bahwa ikhwanul muslimin dibangun oleh Hasan Al-Banna. Dan telah kami sebutkan bagaimana inti dari niat hati Hasan Al-Banna di saat membuat kelompok Hizb Ikhwanil Muslimin. Apa? Bahwa asas dari dakwah kita adalah sia-sia politik. Yang disebutkan bahkan kami menginginkan peta dunia ini tidak seperti zaman sekarang. Ada pemerintah Saudi, ada pemerintah Mesir, ada pemerintah Yaman, ada pemerintah negeri-negeri Islam yang lain. Kami tidak menginginkan. Kami menginginkan peta Islam yang satu di bawah kekaisaran bendera Ikhwanil Muslimin. Maka tujuan dibuatnya Ikhwanul Muslimin bukan untuk dakwah ilallah, tetapi untuk dunia yakni mendapatkan kursi. Maka akhirnya kelompok Ikhwanul Muslimin dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berkembang, baik di Mesir sendiri, baik di Saudi, baik di Yaman seperti kami misalkan yang dipimpin oleh Abdul Majid Azimdani, semoga Allah menghancurkan mereka, mereka lah yang menghancurkan negeri Yaman. Di mana negeri Yaman dalam keadaan aman sentosa di bawah pimpinan Ali Abdullah Saleh yang kita insaf kepadanya, dia seorang muslim, kami tahu bukan seorang yang kafir, tidak pernah mengajak kepada kekufuran dan tidak melarang kaum muslimin untuk melaksanakan peribadatan mereka, bahkan yang insaf kita kami puji dari satu sisi yang kita merasakan. Pertama, kami para penuntut ilmu yang datang dari luar Yaman digratiskan untuk tidak membayar visa dan diperbolehkan masuk dan keluar tanpa membayar beban visa. Dan ini adalah suatu kenikmatan. Di negeri mana ada presiden muslim yang membolehkan murid-muridnya untuk datang tanpa biaya visa. Sehingga ada yang overstay sampai bukan hanya overstay satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Overstay sepuluh tahun. Dia masuk ke Indonesia seperti saudara-saudara kita. Tahun 98, tahun 99. Kemudian pulang setelah itu. 2009. Tanpa membayar visa satu hari pun. Denda hanya 100 dolar dan pulang. Ini diberikan kekuasaan kepada ahlu sunnah dengan syarat apa? Belajar di tempat Syekh Mukbil. Maka orang-orang yang belajar di tempat Syekh Mukbil seperti kami dulu tidak membuat kisah, kisah tidak apa-apa. Namun jangan keluar. Kalau keluar ya ditangkap oleh pihak imigrasi dari imigrasi. Maka jangan keluar. Maka ini kenikmatan yang perlu kita syukuri. Dan ini yang kami dapati di zaman Ali Abdullah Saleh yang merupakan seorang muslim yang mencintai sunnah dan bahkan dia mencintai sunnah, mencintai syekh kami dengan murid-muridnya dari berbagai penjuru Amerika, benua Amerika, Eropa, Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan juga di Asia Timur seperti kita, Indonesia, Malaysia Semuanya tinggal tanpa visa. Agar serius belajar dengan Syekh Mukbil. Ini kenikmatan yang besar. Dan bahkan dia memberikan hadiah kepada Syekh Mukbil. Mobil Toyota Land Cruiser asli dari Jepang. Yang harganya sekarang sekitar 2 miliar kurang. Sedikit. Maka ini hadiah dari Presiden kepada Syekh kami Mukbil Muhajid di negerinya. Maka kecintaan presiden ini kepada ahli sunnah membuat dari kelompok ahlul bid'ah garang. Karena Syekh Mukbil terus memberantas kebid'ahan dari Ikhwanil Muslimin dan kerusakan Ikhwanil Muslimin bahkan Zindani itu sendiri. Sehingga meninggal Syekh Mukbil dan mereka kelompok Ikhwanil Muslimin Al-Islah bagaikan kelompok oposisi yang terus mencela dan mencerca dari pemimpin yang ada. Akhirnya mulailah 2010 sampai 2012 terjadi kericuhan di negeri Arab semuanya. Dan ini sudah direncanakan oleh kelompok kufar. Mulai dari Tunisia, kemudian Suria, kemudian Mesir, kemudian Libya, kemudian Yaman. Semuanya dalam keadaan hancur luluh lantak negerinya. Maka di sini akhirnya mereka kelompok Ikhwanil Muslimin keluar di jalan-jalan. Dan mereka diberikan setiap orang 2000 rial Yaman. Sekitar sekarang ini misalnya 200 merah rupiah. Untuk pergi satu hari ikut demo menurunkan presiden yang ada. Dan diketahui setelah itu di zaman sekarang bahwa itu sumbernya dari Ikhwanil Muslimin dan mereka dibiayai oleh negara luar, negara kupar. Berikan uang oleh CIA sekitar 2 miliar dolar untuk menghancurkan negeri Yaman. Dan akhirnya negeri Yaman hancur dari tangan cabikan-cabikan Ikhwanil Muslimin dan mana sekarang kelompok Ikhwanil Muslimin? Apakah merangkul kursinya? Apakah menjadi raja di raja di Yaman? Tidak, mereka pun sama. Lari dari negeri Yaman. Karena apa? Karena upaya mereka untuk menggulingkan kekuasaan yang sah tidak diridhoi oleh Allah, akhirnya yang menguasai malah kelompok Syiah. al huthi pemberontak yang mana mereka pun menghancurkan kelompok Ikhwanil Muslimin. Dihancurkan di semua tempat diaman dari kelompok Ikhwanil Muslimin ini. Akhirnya gembong-gembongnya lari ke luar negeri. Ada yang di Yaman dan di tempat yang lain. Di Malaysia dan sebagainya. Alhasil, inilah dari fitnah yang ada. Maka mereka Ikhwanil Muslimin, dimanapun mereka berada, dan kelompok kelompok khawarij yang namanya macam-macam ada ISIS, ada Islam Jihadi, dan sebagainya yang merongrong pemerintah NKRI dengan mengkafirkan presiden dan semua stafnya dan juga mengkafirkan semua dari anggota-anggota keamanan, ABRI dan polisi, maka mereka kita seru dengan hadis ini agar bertobat kepada Allah Masuk surga tidak perlu berpeluh, teriak-teriak, anarkis, membakar ban, dan memukuli pasukan anti huru hara dan sebagainya tidak butuh. Ingin masuk surga, lihat hadis ini. Wa uda amrikum fadkuluna jannata rabbikum. Cukup taat kepada pemerintah kita yang muslim, maka kita akan masuk kepada surga. Inilah keyakinan kita ahli sunnah di mana kita ingin masuk surga dengan cara taat kepada pemerintah kita. Maka di sini alhamdulillah pemerintah kita baik. Islam dalam keadaan jaya raya bahkan sekarang lagi ramai di mana FPI dibubarkan di akhir Desember. Alhamdulillah karena kami melihat dari gembong-gembongnya sangat anarkis. Ceramah-ceramahnya dari murid-muridnya juga yang sekarang dipenjara di penjara-penjara yang ada baik yang melantunkan adan haya alal jihad ataupun dari pencok-pencoknya yang sudah di Nusa Kambangan, maka kita melihat di video-video mereka dakwahnya secara anarkis dan dakwahnya mengajak manusia untuk keluar dari pemerintah yang ada. Sehingga sangat berbahaya bisa menjadi kekacauan dari pemerintah yang ada yang sah ini mereka berjuang untuk menurunkannya. Maka alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kepada negeri Indonesia dengan dibubarkannya ormas tersebut dan mulai diprotoli dari gembong-gembong mereka. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa negara Indonesia dalam keadaan aman, tentram, sentosa kita bisa beribadah kepada Allah dengan penuh khidmat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka pelajaran hari ini kita membaca tiga hadis, hadis Ibnu Umar dan hadis Abi Hurairah dan yang terakhir hadis Abi Umamah. Dan yang menjadi poin pendalilan di sini lafaz sumu maka dia adalah fi'lun amr. Berkata penulis lafzu sumu yufidul wujub ini wajah pendalilan dari tiga hadis di atas. Karena lapat sumu seperti diriwayatkan Abi Hurairah dan Ibnu Umar, fasumu Iza ro'aitumuhu fasumu dan di hadis Abi Umamah wasumu sahrakum maka kalimat sumu Iqrabnya adalah semuanya fi'lun amr. Dan waw di sini domir takdiruhu antum. Maka antum semua kalian berpuasalah. Maka filun amr di ilmil usul memberikan makna wajib. Seperti disebutkan di kutub usulul fikih diantaranya oleh Abdul Hasan Al-Khazraji di kitabnya Al-Ibhaj fi usulul fikih bahwa fi'lul amr bahwa limas alatil ijab bahwa fi'lul amr dipergunakan di Al-Qur'an dan Sunnah dalam permasalahan al-ijab dalam permasalahan yang wajib maka di sini kita mengetahui bahwa lapor sumu memberikan makna wajib maka kita cukupkan kajian kita wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu